yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan kita. Sungguhnya ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan pada dasarnya <clears throat> merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Ikhwatal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an Kembali kita mengkaji akidah ahli sunnah wal jamaah Yang kita sadu dari kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Beserta syarahnya karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi kemudian disyarah oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahumullah jami'an Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan kalam Allah Azza wa Jal Sifat kalam Dan juga berkaitan dengan Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah Azza wa Jal Yang datang dari Allah Yang Allah langsung berbicara dengan Al-Quran Didengar oleh Jibril Kemudian Jibril menyampaikan hal itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada umatnya lafaz dan juga maknanya. Semua itu adalah kalam Allah Azza Wajalla Dan kalam Allah Al-Qur'anul Karim sebagaimana telah terjelaskan bahwa bagaimanapun kondisinya tetap itu kalam Allah Azza wa Jalla. Baik dibaca atau ditulis atau direkam atau ya yang dihafal yang kita dengar semua itu kalam Allah Azza wa Jalla. Kendati suara yang kita dengar ada suara yang membaca. Ya. Kendati <clears throat> tempat kita menulis adalah kertas, itu kertas adalah makhluk tapi yang ditulis, yang dihafal, yang didengar, yang direkam, itu semua adalah kalam Allah Azza wa Jal. Ya, bukanlah makhluk. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dan mengingkari kalam Allah Azza wa Jal dan mengatakan bahawa kalam Allah makhluk, maka ini adalah akidah yang kufur sehingga sepakat ahli sunnah wal jamaah barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk sungguh dia telah kufur pada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhotul iman rahimakumullah Kemudian selanjutnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan salah satu prinsip dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang mereka imani berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla dan juga berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga kelam yaitu <clears throat> ru'yah ru'yatullah Azza wa Jalla melihat Allah Azza wa Jalla di dalam surga ikhwata iman rahimakumullah ini merupakan nikmat yang paling agung di dalam di dalam surga kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita untuk meraih dan mendapatkan nikmat yang agung tersebut. Merupakan akidah al-sunnah bahawa orang-orang yang beriman, ahlul iman, mereka di surga kelak akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata mereka. Melihat langsung. Ya. Sebelum kita menjelaskan perkara yang mulia ini, pembahasan yang agung ini, ya, beserta dalil-dalilnya, mari kita simak terlebih dahulu, ya, penjelasan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam risalah akidah yang beliau tulis, ya, qala rahimahullahu taala والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang artinya bahwa melihat Allah azza wa jalla ya merupakan ya hak perkara yang benar perkara yang hak ya li ahli jannah itu bagi penghuni surga bighairi ihatatin wala kaifiyah ya, penglihatan tanpa meliputi diri Allah wala kaifiyah dan menentukan cara ya seperti apa zat Allah subhanahu wa ta'ala kama nataqa bihi kitab rabbina sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah pada hari itu wajah ya orang-orang yang beriman berseri-seri ila rabbiha nadhirah wajah tersebut melihat kepada robnya untuk melihat Allah azza wajalla wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah taala wa ila wa alima tafsir atau makna apa yang dijelaskan oleh Allah yaitu pada hari tersebut wajah orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Allah Azza wa Jalla tafsirnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan yang diketahuinya wa kullu ma jaa fi dhalika min al hadits sahih dan seluruh yang terdapat dalam hal hal itu atau yang tertera tentang hal itu dari hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama qal hadis tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu ala ma arad dan maknanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwaina kita tidak boleh masuk ke dalam perkara tersebut ya dengan mentakwil ya berlandaskan ya logika atau pendapat kita semata wala mutawahhimin dan ya memiliki persepsi dan pandangan-pandangan yang Uh, negatif ya bi ahwaina hanya berlandaskan hawa nafsu kita fa ma salima fi dinihi sesungguhnya tidak ada yang selamat di dalam beragama illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang ya menyerahkan perkaranya urusan agamanya kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Permasalahan ru'yatullah yaitu melihat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman di dalam surga kelak merupakan pembahasan perkara akidah yang sangat mulia. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling agung yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga kelak. Yaitu melihat langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah Azza wa Jalla, Rabb yang mereka ibadati di dunia, yang mereka tidak melihatnya, tapi membaca firman-firmannya ya mendengar apa yang dibawa oleh rasulnya dan diperintahkan ya, manusia atau hambanya untuk beribadah kepadanya hanya dengan tulus semantaka Allah kepada Allah Azza wa Jal dan Allah perintahkan mereka beribadah dalam solat untuk menghadap rumahnya yaitu Baitullah Ka'bah ya. mereka membaca firman-firmannya mereka juga membaca sabda-sabda Nabi yaitu juga merupakan wahyu dari Allah. Maka tentu orang-orang yang beriman sangat merindukan untuk bisa melihat wajah Allah pada yaumil qiyamah secara khusus dalam surga. Dan Allah telah berjanji, Allah telah menjelaskan bahwa Allah akan memuliakan mereka di dalam surga. Kenikmatan yang paling mulia adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Naam di dunia mereka tidak bisa melihat. Bukan tidak mungkin, mungkin akan tapi mereka tidak mampu untuk melihat. Mereka tidak mampu untuk melihat. Ya. Akan tapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mata mereka sehingga mereka mampu melihat Allah Azza wa Jalla yang tabir menutupi wajah Allah itu nurun itu cahaya dan sebagainya naurun itu api ya ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah ini wajib kita iman. ya dan ini membantah akidah kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dan juga sekte-sekte yang mengikuti mereka kaum khawarij dan rafidah ya, ahlul kalam yang mengingkari ru'yat Allah al qiyamah yaitu melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat kelak secara khusus dalam surga adapun al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akidah para sahabat tabi'in Kemudian para imam-imam ahli sunnah dan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah sampai detik ini ahlul hadis itu mereka mengimani meyakini kenikmatan yang agung tersebut bahkan akidah yang seperti ini atau akidah tentang melihat Allah azza wajalla ini merupakan akidah yang telah nyata dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan bahwa melihat Allah Azza wa Jalla yaitu li ahli jannah bagi ya penghuni surga bagi penghuni surga di dalam surga bihari ihatatin wala kaifiyah dan kita melihat tersebut ya bighairi kaifiyah bigairi ihata. Maksudnya adalah kendati kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melihat Allah Azza wa Jalla, tapi tidak akan mungkin kita bisa meliputi, bisa melihat Allah dari semua sisi. Ya. Tidak akan mungkin bisa diliputi. Begitu juga tidak mungkin kita bisa mengetahui hakikat yang sesungguhnya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kendati kita diberi kekuatan untuk melihat. Ini maksud bukan berarti tidak ada kaifiyah. Naam, Allah memiliki zat. Allah memiliki sifat. Tapi kaifiyahnya, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi. Kemudian beliau menyebutkan ya satu ayat dalam surah Al-Qiyamah yang menjelaskan hal itu. Dan tentunya bukan satu ayat saja yang menjelaskan tentang melihat Allah Azza wa Jalla di surga kelak. Ayat yang beliau sebutkan adalah firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Yaitu wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat nadirah berseri-seri bercahaya ya kenapa karena mereka ila rabbiha nadirah karena melihat kepada Rabb mereka melihat langsung dengan mata mereka dan cahaya tabir cahaya yang menutup wajah Allah begitu disingkap oleh Allah cahaya tersebut mempengaruhi memberikan efek ya secara langsung kepada wajah orang-orang yang beriman sehingga menjadikan wajah mereka ya, berseri-seri, bersih, berseri-seri, ceria. Nah, kemudian kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan ya selain dari ayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah itu ayat-ayat yang lain di antaranya firman Allah Azza wa Jal dalam surat Qaf lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid bagi penghuni surga di dalam surga tersebut ma yasha'una apa yang mereka inginkan waladaina mazid dan di sisi kami kata Allah masih ada mazid tambahan dari kenikmatan tersebut ya dan yang dimaksud mazid di sini tambahan ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Talib dan juga Anas bin Malik yaitu an-nazar ila wajhillah azza wajal melihat kepada wajah Allah azza wajal dan ini selaras dengan apa yang dijelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Yunus Allah azza wajalla menjelaskan lilladina ahsanu Alhusna husna wa ziyadah bagi orang-orang yang ahsanu berbuat kebaikan bagi mereka husna yaitu surga wa ziyadah dan tambahan apa itu tambahan yaitu melihat pada wajah Allah azza wa jalla sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al maksudnya adalah Aljannah. az-ziyadah yaitu an-nazar ila wajhillah al-karim, melihat pada wajah Allah yang mulia. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Nah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau, kitab sahih dari Suhaib bin uh, dari Suhaib radhiyallahu an bahwa beliau menuturkan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ber, uh, naam begitu membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala lil lilladina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat baik bagi mereka surga dan tambahan wa ziyadah qal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an-nar نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه ويقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ويكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan juga penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, nada munadin, maka ada yang menyeru. Seruan tersebut memanggil ya Ahlul jannah wahai penghuni surga. Sesungguhnya kalian memiliki janji di sisi Allah, Allah ingin memberikan janji tersebut kepada kalian. Ya, mereka telah masuk surga. Apalagi yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka mereka bertanya, fayaqulun, mereka bertanya, "Mahu janji apa lagi ini?" Bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal kebajikan kami? Bukankah Allah telah menjadikan wajah kami putih bersih. Yoma tabiyadu wujuh pada hari yomul kiamat tabiyadu wujuh yaitu putih bersih, ceria ya wajah orang-orang yang beriman ahlu sunnah. Wa yudkhiluna al-jannah dan telah memasukkan kami ke dalam surga. Bukankah nikmatannya telah cukup dan wajujirna minan dan menyelamatkan kami dari neraka? Jadi penghuni surga dengan kenikmatan yang telah mereka rasakan, timbangan kebaikan mereka telah diberatkan oleh Allah, wajah mereka telah putih bersih, berseri-seri, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Apalagi nikmat yang lebih mulia dari itu? Maka mereka bertanya, mahu nikmat apa lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala itu fayabshiful hijab, telah menyingkap tabir. Tabir yang menutup wajah Allah Subhanahu wa taala menutup diri Allah. Fayanzuruna ilaihi, mereka melihat kepada Allah. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaih. Maka tidak ada suatu kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi daripada melihat kepada Allah. Wahir ziyadah. Itulah kata Rasul az-ziyadah, yaitu tambahan. Semoga Allah Jadikan yang berbicara dan para pendengar, para pemirsa mendapatkan kemuliaan tersebut. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan ya, permasalahan yang mulia ini, kenikmatan yang agung ini firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Mutaffifin menjelaskan tentang perihal dan ahwal orang-orang kafirin yang tidak beriman mereka akan terhalang dari melihat Allah Azza wa Jal ya Qala subhanah kalla innahum ar-rabbihim yawma'idhin lamahjubun ya. tidak sesekali ya sesungguhnya mereka Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang kafirin itu akan pada hari tersebut terhalang ya dari Rob mereka. Yaitu dari melihat Rob mereka. Ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang ya ru'yatullah bagi orang-orang yang beriman di surga kelak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, dalam mengomentari ayat ini dan menjadikannya sebagai dalil dan hujjah yang menetapkan ya melihat Allah Azza wa Jalla di dalam surga kelak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lamma an hujiba haula'i fi as-sakhat, kana hadha dalil ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha Maka tatkala mereka orang kafirin itu dihalang ya terhalang dari melihat Allah fi sukti dalam keadaan mereka itu di dibenci dan juga dihina dalam kehinaan dalam kemurkaan jadi mereka tertutup dari melihat wajah Allah dalam kondisi mereka itu ya dihinakan oleh Allah Ya. Karena fi hadza dalil dan ini menjelaskan bahwa para wali-wali Allah ya yarawnahu fir ridha melihat Allah Subhanahu wa taala keridhaan orang-orang kafirin tertutup ya dari melihat wajah Allah karena Allah murka kepada mereka maka yang demikian itu menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman yaitu wali-wali Allah mereka melihat Allah Azza wa Jalla dalam keridhaan karena Allah ridho kepada mereka. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Itu diantara ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kenikmatan yang agung tersebut, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam hadis ya Sungguh sangat banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Bahkan perkara ini termasuk atau hadis yang menjelaskan perkara ini termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Ya, diriwayatkan oleh lebih dari 30 para sahabat. Ya. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu berulang kali dengan kondisi dan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Di antara hadis yang menjelaskan hal itu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah, Abu Hurairah menjelaskan, "Anna nasan qalu sesungguhnya ya, manusia bertanya ya qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kesungguhan mereka untuk mengetahui perkara ini. Karena mereka membaca dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idin nadhirah kalla innahum ar-rabbihim yawma idin la mahjubun lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mereka membaca ayat yang telah kita sampaikan tadi. Mereka mereka ingin ya penjelasan yang lebih dari Nabi saw alaihi wasallam yang mempertegas pernyataan yang ada dalam Al quran dan mereka ini mendapatkan kemuliaan tersebut. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Faqala Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab seraya bersabda, "Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr?" Apakah kalian berdesak-desakan di dalam melihat bulan purnama? Bulan purnama malam yang 14 itu bila bulan terbit dan terlihat tidak ada yang menutupi awan ya, atau hujan akan terlihat. Dan siapapun yang berada pada malam hari tersebut dan matanya siap bisa melihat akan melihat di mana saja dia. Ya tanpa berdasar desakan Masing-masing melihat di tempatnya, ya, di negaranya. Kalau pada malam tersebut, mam, ya di negaranya pada ada malam tersebut. Lalu mereka menjawab, kalau lah ya Rasulullah, enggak, kami tidak akan kita tidak akan berdasar desakan dalam hal itu. Ya. Qal hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Apakah kalian akan berdasar desakan melihat ya mentari atau matahari yang terbit laisa hasab yang tidak tertutup oleh awan begitu terbit matahari ya di siang hari bila tidak ada awan ya yang menutupinya semua akan melihat di mana saja mereka ya akan melihat qalu ya tidak akan berdesak-desakan kami melihat matahari tersebut Qalu fa'innakum tarawnahu Kalian juga akan melihat Allah demikian. Apa maksud demikian di sini? Bukan melihat seperti Allah itu seperti bulan atau matahari, bukan itu. Tapi kondisi mereka melihat Allah seperti mereka melihat di dunia ini, ya, ini adalah salah satu metode pendekatan makna ya, agar kita lebih memahami. Rasul bukan mentashbih, bukan menyerupakan Allah dengan bulan atau matahari, bukan itu maksudnya. Kalau ada yang memahami hal itu sebagaimana dipahami oleh ahlul kalam ini perlu di ya dibenahi pemikirannya terlebih dahulu. Ya. Yang dimaksud tashbihnya di sini adalah bukan al-mar'i, bukan yang dilihat, bukan Allah yang dilihat ya seperti bulan atau matahari, bukan itu tapi cara kondisi orang ya, orang-orang yang beriman melihat Allah Azza wa Jalla ya seperti mereka melihat matahari dan bulan di dunia ini artinya mereka melihat masing-masing tempat dan luasnya surga arduhas samawati wal ya. luasnya surga seluas langit dan bumi 100 tingkat 100 tingkat. Dan satu tingkatan ke tingkatan yang lain 100 tahun perjalanan. Ah, begitu luas. Dan masing-masing penghuni surga yang ada di dalam surga melihat Allah di mana saja posisi mereka. Tidak ada yang berdesak-desakan. Allah. Ini akidah al-sunnah. Dan itu ditanya oleh para sahabat. Para sahabat menanyakan hal itu mereka ingin mendapatkan kemuliaan Ya. Maka begitu Rasul mengatakan, "Na'am antum fa innakum tarawnahu kadzalik." Kalian akan melihat Allah seperti itu juga. Mereka menerima ya. Tidak ada yang komplain. Oh ya, Rasul kalau seandainya kita melihat berarti Allah melihat seperti diliputi oleh arah. Ya. Yang bisa dilihat jasadnya berarti itu jasad, itu makhluk. Seperti alul kalam ya, mentakwil takwil sifat-sifat Allah seperti itu. Ya, syubhat mereka. Tidak ada para sahabat yang komplain. Mereka beriman, meyakini, karena itulah hadis yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, maka mereka imani, mereka yakini apa yang terkandung di dalam hadis yang dibacakan tadi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam ya eh, Bukhari dan Muslim Begitu juga dalam hadis lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis begitu juga Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya. Yang redaksinya beliau menuturkan kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara ila al-qamar lailatal badr, lailata 14. 14. Dan beliau melihat ke bulan ya pada malam 14 ya, bulan purnama. Qala innakum sataruna rabbakum ayanan. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku akan melihat Allah langsung dengan mata kalian. Ayanan. Kama tarawna hadha sebagaimana kalian melihat bulan sekarang ini. Ya, yaitu malam 14. la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak desakan ya dalam melihat. Jadi posisi kalian masing-masing pada tempatnya. Kalian melihat bulan, semua melihat. Ya, begitu juga kalian nanti di dalam surga, tempat kalian masing-masing ya. Di surga kemudian kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla di tempat kalian masing-masing. Itu maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu diantara hadis yang menjelaskan tentang ru'yatullah yaumul qiyamah yaitu melihat Allah pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Masih ada hadis-hadis yang lain. Tadi dijelaskan bahwa hadis tentang hal ini hadis mutawatir diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu hampir 30 orang dari sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis mutawatir. Ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ya, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimah. Ya. Dan tafsir dari ayat-ayat tentang melihat Allah tersebut itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki? Apa yang Allah maksudkan? Dan apa yang Allah ketahui tentang makna tersebut? Nah, Allah mengabarkan hal itu di dalam Al-Quran. Ingin menjelaskan kepada kita hambanya. Ya. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang beriman di dalam surga kelak. Allah akan berikan janji kepada mereka. Menunaikan janji ya, yang ingin Allah, ingin Allah berikan kepada mereka itu melihat Allah Azza wa Jalla. Itu janji Allah. Maka Allah muliakan mereka. Itu yang Allah inginkan. Ya. Itu maknanya. Karena Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik bagi mereka surga wa ziyada dan tambahan. Ya. Yang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya. Begitu juga yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang kita bacakan sebagian redaksinya ya yang dilakukan oleh lebih dari hampir ya 30 sahabat Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Apa maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ingin menjelaskan ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, para sahabatnya dan orang-orang yang beriman mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian di surga kelak akan dimuliakan oleh Allah. <clears throat> ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat langsung kepada wajah Allah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk hal itu. Was'aluka ladhatan nadar ila wajhikal karim. Aku mohon ya Allah kelezatan di dalam memandang pada wajahmu yang mulia. Nah, itu impian dan cita-cita orang beriman. Ya. Dan itu kita pahami sesuai dengan apa? <clears throat> sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Rasul tanpa ditakwil sebagaimana ahlul kalam melakukan hal itu tanpa kita ya menafsirkannya dengan eh, penafsiran -penafsiran atau pandangan-pandangan yang negatif. Ya. Dan di sini kita memahami sebuah kaidah di dalam beragama yang sangat penting, ya, yang sangat mendasar. Dan ini merupakan salah satu prinsip dari akidah Ahlussunnah bahwa di dalam kita beragama, di dalam kita membaca Al-Qur'an dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita imani, kita yakini sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kita pahami kita uh, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ya. Jangan kita masuk di dalam memahami perkara tersebut dengan hanya beramain logika semata atau dengan perasaan kita atau dengan hawa nafsu. Ini cara beragama yang keliru kalau seperti itu. Ya. Dan inilah penyebab ahlul kalam, ahlul batin, ahlul bidah menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mencopot ayat ini, ayat yang satu lagi, hadis yang yang ini dan hadis yang satu lagi. Kemudian bagaimana mereka memahaminya? Dipahami dengan akal logika mereka masing-masing. Atau keinginan nafsu mereka, atau perasaan mereka. Apa yang terjadi? Penyimpangan. Celaka mereka, sesat menyimpang dari agama Allah. Ya, itu yang terjadi. Itu sebab utama dari penyimpangan. Maka dalam hal ini ada sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i yang perlu kita cermati. Ya, terutama bagi mereka yang mengaku mengikut Imam Syafi'i, ada sebuah ungkapan beliau yang sangat bagus ya. Yang menjadi ya landasan kita dalam beragama. Kata beliau, "Amantu billah." جَعَنِ اللَّهِ عَلَى ala muradillah وَأَمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ rasulillah ala جَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ rasulillah ala رَسُولِ rasulillah kata beliau aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah itu Al-Qur'an ala muradillah sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan keinginan Allah apa yang Allah inginkan dari Al-Qur'an itu yang kita imani Terlebih lagi tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, perkara yang berkaitan dengan yaumul akhir, ya surga, kenikmatan. Begitu kita membaca Al-Qur'an mendapatkan tentang sifat-sifat Allah, tentang masalah ru'ya atau melihat Allah, kita imani. Allah ingin menghendaki, menginginkan, ingin mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut. Lalu kenapa kita mencari? Contoh Ar-Rahman al-Shistawa misalnya. Itu Allah mengabarkan. Allah menginginkan hendak mengabarkan kepada hambanya orang-orang beriman bahwa Allah istawa alal arsh tinggi di atas arsh karena sifat ketinggian sifat zat Allah subhanahu itu yang dikehendaki oleh Allah ya itu yang difirmankan oleh Allah itu maknanya dan itu pula yang di kehendaki yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya itu yang diajarkan oleh beliau kepada sahabatnya. Itu beliau sampaikan. Maka kita imani sebagaimana tertera Al-Quran dan tertera dalam hadis. Jangan ditakwil. Karena pentakwilan itu bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Anda keliru, terlampau berani Anda. Ya, memahami firman Allah kemudian Anda selewengkan. Anda takwil dengan hawa nafsu, dengan logika semata. Apakah anda lebih tahu daripada Allah tentang makna firman-Nya? Apa Anda lebih tahu daripada Rasul tentang makna hadisnya? Lalu berani untuk mentakwil, ya, masuk ke dalam memahami ayat tersebut dengan pemikiran semata, dengan hawa nafsu. Inilah sumber ya kesesatan yang terjadi. Nah, oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah Ya. Mereka pasrah dan berserah diri. Begitu dapat dalam terdapat dalam Al-Qur'an, begitu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka iman, mereka yakin. Tanpa mentakwil, tanpa diselewengkan. Ya. Dan mereka merujuk kembali di dalam memahami hal itu kepada tafsiran Nabi SAW dan tafsiran para sahabatnya. Karena mereka lebih tahu tentang hal itu. Adapun orang-orang belakangan ini telah banyak menyimpang dan rusak pemikirannya. Ya. Nah, inilah manhaj yang benar dalam beragama. Oleh karena itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya, hadis-hadis yang sahih dari Rasul tentang ru'ya dan yang lain-lainnya itu yaitu ma'nahu ala ma maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi لا ندخل في ذلك muta'awwilina bi ولا wala Kita tidak masuk ke dalam hal itu dalam memahami, mengkajinya muta'awilin dengan mentakwil ya. Menyelewengkan maknanya bi ara'ina hanya berlandaskan ya logika kita semata, pendapat kita semata. Wala mutawahhimin bi ahwa'ina dan menerka-nerka, mengira-ngira ya dengan hanya berlandaskan hawa nafsu. Itu yang terjadi ahlul kalam dan semua orang yang ya mencopot ayat ini, mencopot ayat sana kemudian mereka pahami dengan akal mereka. Semua yang memiliki atau cara beragamanya seperti itu tiada lain kecuali mereka telah terjumus ke dalam kebatilan karena itu berlandaskan hawa nafsu mereka, berlandaskan hanya pendapat mereka, mereka semata. Nah, itu yang menyebabkan kebatilan tersebut. Sehingga mereka sesat mereka menyimpang, terjatuh dalam kesesatan. Kenapa demikian? Karena di dalam beragama satu prinsip yang juga disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini bahwa kita itu seorang muslim itu harus pasrah dan berserah diri kepada Allah, kepada agama Allah, kepada agama Allah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sifat seorang yang beriman, ini akidah Islam. Ya, bukan mencari ajaran yang lain, yang sesuai dengan keinginan kita. Bukan begitu. Makanya di sini Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan fa innahu ma salima fi dini. Ingat wahai para pemirsa, ingin kita selamat dalam beragama, sekarang ini banyak orang yang sesat dalam beragama. Ya. Dan itu telah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 73 golongan satu yang selamat, 72-nya celaka, sesat, neraka tempatnya. Karena kesesatan neraka tempatnya. Kendati yang sesat itu tidak mesti mungkin dia kufur keluar dari Islam. Tapi yang jelas kita yakin kesesatan itu jadi neraka. Maka kata Nabi kullu Semuanya di neraka. Kenapa? Karena sesat. Surga nggak ada tempat kesesatan, kebaikan semua. Ya. Jadi yang masuk surga orang yang baik semua, orang yang sudah suci. Ya, salamun alaikum tibtum. Ya. Pada khulwa khalidin. Selamat bagian penghuni surga. Tiptum kalian telah suci, telah baik diri kalian. Ya telah bersih hati kalian maka masuk dalam surga. Adapun bid'ah, kesyirikan, bid'ah, khurafat, kesesatan itu di neraka, dibakar dan diazab dulu pelakunya. Ya, itu maksud dari hadis kullu hafin nar illa wahid ahli sunnah. Kenapa ahli sunnah selamat? Kenapa mereka yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya selamat? Karena mereka saliman atau selama lillahi azza wa jalla wa li rasul mereka di dalam beragama ini pasrah, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Ya, pasrah dan berserah kepada Allah dan Rasulnya. Ini sikap orang-orang yang beriman yang benar. Ya, sehingga Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa ala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima Ya. Demi Rabbmu, mereka tidak ada beriman. Sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim. Ya. Dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka rasa tidak senang terhadap keputusanmu. Kemudian wa yusallimu taslima. Mereka pasrah berserah diri kepada keputusanmu. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, imani, yakini. Apa yang terdapat dalam hadis, imani dan yakini. Serahkan. Ya, berserah diri kepada Allah. Ya. Dan memahami ya teks-teks Al-Quran dan hadis itu sebagaimana ini dihendaki Allah dan Rasul. Dan Rasul telah menyampaikan hal itu kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Abu Bakar, Umar dan kepada kaum muhajirin wal ansar. Para sahabat kaum muhajirin ansar telah menyampaikan ilmunya pada generasi setelah mereka tabiin terus turun temurun sampai detik ini. Ya, mata rantai yang terus tersambung, tidak terputus. Itu yang harus kita ikuti. Itu cara beragama yang benar. Tapi bila Anda menyimpang dari cara atau metode yang benar ini, prinsip yang benar Anda akan sesat. Pasti sesat. Karena kebenaran dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, adapun dalam selainnya kebatilan. Wa madza ba'dal haqq illa dhalal. Tiada lain setelah kebenaran kecuali kebatilan. Dan hak apa yang datang dari Allah. Hak apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari hawa nafsu, pemikiran itu kebatilan. Karena agama bukan main akal-akalan. Agama bukan rekayasa. Agama bukan tradisi dan budaya. Agama adalah wahyu. Ini perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang hanya mengatakan ahli sunnah wal jamaah tapi menyimpang dalam beragama, akidah dan ingin mencari agama aturan selain agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, waradda ilma ma ashtaj mashtaba alaihi la alimi dan mengembalikan ilmu yang Ya samar-samar bagi dia kepada siapa? Ila alimihi kepada yang mengetahuinya. Berikan kepada Rasul, para berilmu, para sahabat, dan para alim ulama yang mengetahui makna tersebut dengan benar. Termasuk dalam hal ini hadis-hadis dan ayat berkaitan tentang ruqyah melihat Allah Azza wa Jalla. Naam. Adapun ta'wil, pentakwilan ini bukanlah sifat orang beriman. Itu tradisi warisan dari kaum Yahud dan Nasara yang mereka menyelewengkan Taurat dan Injil. Ya. Dan itu merupakan warisan dari mereka, bukan warisan dari Rasul dan para sahabat dalam memahami nas-nas atau teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sehingga ya betapa banyak pentakwilan yang rusak tersebut telah yang merusak ya melakukan kejahatan terhadap ya dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Nah ini penyebabnya ya, terjadi uh, pertikaian sampai-sampai ya terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, kaum khawarij sampai mereka membunuh Utsman, terjadi perang sipil itu karena pentakwilan. Ya. Begitu juga apa yang terjadi di ahlul kalam, terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah dan perkara-perkara yang lain dalam akidah sebabkan takwil. Ya. Itulah takwil yang merusak agama dan bila uh, eh, prinsip atau metode metode takwil tersebut yang menjadi pegangan di dalam memahami din maka agama ini akan rusak. Semua akan mentakwil, menyelewengkan. Nah, Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di sini kata Imam ya Abu Ja'far At-Tahawi atau saya akan membacakan ya pendapat perkataan Imam Ibn Abil Izz Hanabi yang mensyarah perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi la nadkhul fi dhalika muta'awwilin bi ara'ina wala mutawahimin bi ahwaina bahwa kita tidak masuk dalam membahas perkara-perkara ru'ya dan yang lainnya itu dengan atau mentakwil berlandaskan ya semata berlandaskan akal kita logika kita wala mutawahimin dan tidak merekayasa atau mengira-ngira menerka-nerka begitu hanya berlandaskan hawa nafsu ya sebagaimana dilakukan orang-orang Mu'tazilah terhadap nas-nas Al-Qur'an dan sunnah tentang ru'ya begitu juga mereka menyelewengkan ya firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah. Adapun pentakwilus sahih kata beliau, pentakwilus sahih waladhi yuwafiku majabi sunnah. Takwil dalam artian tafsir yang benar. Ya, karena ada takwil bermakna menyelewengkan zahir nas itu kepada makna yang batin. Begitu. Itu takwil yang fasid. Itulah yang dilakukan oleh ahlul kalam. Mereka mengambil firman Allah, Ar-Rahman as-istawa, oh enggak, istawa bukan mana irtafawa. Diselewengkan pada mana yang batil, yaitu istawla, berkuasa, kata mereka. Iyadullah, ditakwil, diselewengkan maknanya, oh bukan iyadullah, tapi kudratullah. Nah, begitu. Itu namanya takwil fasid. Adapun takwil yang sahih, yaitu penafsiran. Kerana ta'wil bermakna tafsir ini istilah yang masyhur di kalangan para sahabat, para tabi'in dan imam-imam ahli sunnah. Nah, ta'wil yang sahih huwa alladhi yuwafiqu ma ja'at bihi as-sunnah wal fasid al-mukhalib lah. Ta'wil yang benar itu adalah yang sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an, eh, dalam sunnah. Wal fasid al-mukhalib lah yang rusak, ta'wil yang rusak itu yang menyelisih sunnah. Fa kullu ta'wilin لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة qarinatun فإن هذا لا يقصده المبين الهادي al setiap pentakwilan yang tidak ada dalil yang menjelaskan atau redaksi dari ayat atau nas yang menjelaskan hal itu dan juga tidak ada indikator yang yang menuntut adanya makna yang seperti itu maka tentunya makna atau takwil yang seperti itu bukan yang dimaksud oleh ya Allah dan Rasulnya yang menjelaskan dan memberi petunjuk dengan perkataannya. Intinya kita harus kembali kepada makna atau tafsir yang sahih yang benar di dalam memahami Al-Qur'an ya kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu telah mereka warisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah, Kemudian tentang berserah diri. Tadi disebutkan oleh beliau bahwa pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dan mengembalikan ilmu yang samar-samar bagi mereka kepada yang mengetahuinya, yaitu Allah dan Rasulnya. Yaitu pasrah dan berserah diri menyerahkan makna tentang nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu kepada yang mengetahui itu Allah dan Rasulnya dan juga para ulama yang mengetahui tentang makna yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kata Imam Abu Ja'far al tahawi "Fal wajibu kamalut taslim lil rasul." Yang wajib kewajiban kita kaum muslimin yaitu pasrah kepada Rasul yang kepasahan yang sempurna. Walinqiyad li amri tunduk dan patuh pada perintahnya wala talaqqi wa talaqqi khabarihi bil qabuli wat taslim menerima hadis-hadis beliau ya watalaki menerima hadis tersebut bil kabuli wat tasdiq dan membenarkan dan menerimanya duna anu aridahu li bi khayalin batil nusammi makulan tanpa kita yang menentang ya berita beliau dengan khayalan-khayalan khayalan yang batil yang dinamakan dengan makul itu logika ya atau nahmilahu syubhatan atau syakkan atau kita main dengan syubhat ya mendatangkan syubhat untuk memahaminya atau syak keraguan dan juga wala nuqaddim ara'ar rijal wa zubalat adhanihim dan juga tidak mengedepankan pendapat-pendapat manusia ya dari uh, terhadap uh, perkataan Allah dan Rasulnya maka patawfan wahiduhu bit tahkimi wat taslimi wal inqiyadi wal id'an kaman wahidul mursil bil ibadati wal khudu'i wal dhulli wal inabati wat tawakkul kita mentauhidkan Rasul bit tahkim wat taslim dengan berhukum kepadanya pasrah kepadanya ya kemudian sebagaimana kita ya mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya tunduk dan patuh kepada Allah dan bertawakal kepadanya nah ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita yang mendengar pada kesempatan yang mulia ini demikian Allah a'lam Saya terima kasih ya kepada Ummu Abdurrahman. Apakah berdoa setelah berwudu ya mengangkat tangan? Ya, e, di dalam mengangkat tangan berdoa itu ada yang e, secara hukumnya ya diperbolehkan mengangkat tangan. Di dalam hal ini ada ya, tempat-tempat yang tidak mengangkat tangan. Dan kita mengangkat tangan ya, di dalam berdoa sebagaimana Rasulullah SAW mengangkat tangan. Dalam masalah ya berdoa setelah berwudu ya tidak masalah kalau seorang berdoa dia mengangkat tangan. Karena itu berdoa di antara adabnya dan syaratnya adalah untuk mengangkat tangan. Kalaupun tidak, insya Allah tidak ada masalah, ya, karena itu termasuk dalam zikir dan seorang berdoa, ya. Kemudian pun di dalam hal demikian itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, di dalam riwayat tentunya tidak terdapat beliau dalam kondisi setelah berdoa tadi atau di waktu berdoa eh, dalam setelah berwudu tadi itu juga mengangkat tangan tapi dalam berdoa seperti istisqa ya dalam berdoa di waktu dia wukuf di Arafah beliau mengangkat tangan maka dalam hal ini tempat-tempat yang kita dapatkan Rasul mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Kendati secara hukum asal, ya berdoa, ya untuk mengangkat tangan itu hal yang disyariatkan. Jadi intinya kalaupun yang mengangkat tangan, insya Allah tidak ada masalahnya. Wallahu a'lam. Ya uh, tanggapan yang seperti itu sebenarnya juga tidak perlu ditanggapi karena melihatkan ya kadar keilmuan mereka tentang memahami agama tadi. Jadi memang begini, seorang kalau telah uh, doyan terhadap perkara-perkara bid'ah yaitu gemar, maka rasa cemburu terhadap sunnah itu hilang. Ya, begitu. Jangankan perkara-perkara yang kecil, perkara yang besar mereka nggak malu melakukan itu bid'ah jelas terang-terangan apalagi perkara yang mungkin melanggar khilafiyah menurut mereka semua seperti itu jadi ingat ini berbahaya tatkala penggemar-penggemar bid'ah dan kesesatan itu itu yang mereka gemari itu yang masuk dalam hati mereka sehingga nggak cemburu pada ya e, menyelisih sunnah mereka nggak cemburu pada sunnah bila sunnah dinodai tauhid dinodai ya seperti itu kita katakan nah surga dan neraka di tangan Allah ya Surga dan neraka di tangan Allah. Tidak seorang pun yang memiliki surga dan neraka. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalau mereka orang-orang yang berbuat baik kita berharap surga bagi mereka. Mereka yang berbuat kejahatan kita khawatir neraka bagi mereka. Ini akidah ahli sunnah. Ya. Gak ada seorang yang bisa memastikan si fulan ini di neraka, si fulan surga. Kecuali terang-terangan dia itu ya kafir. Keluar dari Islam. Ya, tempatnya neraka. demi selama-lamanya. Allah mengatakan orang-orang musyrikin, orang kafir, neraka tempatnya. Ya. Atau terdapat dalil menjelaskan bahwa secara individu jaminan masuk surga. Kita yakin Rasul di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya. Uthman di surga, Ali bin surga, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya yang 10, ya. Dan Ahlul Badar Kan begitu. Para sahabat jamin Allah masuk surga. Kan begitu. Kita yakini seperti itu. Ukasa bin Mihsan masuk surga, dalam surga. Adapun selainnya, kita katakan dia berbuat baik, kita berharap surga baginya. Kalau dia berbuat jelek, kita khawatir neraka baginya. Nah, pelaku-pelaku bid'ah, kesesatan tersebut itu jelas mendapatkan ancaman. Ya, bukan berarti kita oh ya kamu harus neraka. Ini Rasul mengatakan ini hadis ancaman permasalahan dia meninggal di akhir ya bagaimana dia mengakhiri kehidupannya kita tidak tahu bahkan kita sangat khawatir orang kalau sudah doyan pada kesesatan lebih gemar pada kesesatan dan bid'ah maka dikhawatirkan dia akan menutupi kehidupannya dengan bid'ah bid'ah tersebut nauzubillah min dzalik itu terbukti karena seorang mati dalam keadaan kebiasaan dia ya pelaku bid'ah mati bukan bid'ahnya sesatan dia ya, pelaku syirik, mukharafat, dan juga yang maksiat, mati dalam keadaan seperti ini. Karena itu yang menyebabkan su'ul khatimah, menyimpang dari agama Allah. Ini kita khawatirkan. Maka kita peringatkan umat dengan hadis-hadis Nabi SAW tadi, bahwa yang menyimpang dari agama beliau, menyimpang dari sunnahnya, sesat, menyimpang dari sunnahnya perkara yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, perkara bid'ah. Dan bid'ah tempatnya di mana? Neraka karena kesesatan. Ya, begitu. Ini hadis ancaman, ya. Adapun mereka yang mengejek, mereka yang ya, bermacam seperti itu, itu hal yang mereka pada dasarnya kena telah doyan atau telah ya menggemari perkara bid'ah itu sehingga ada kritikan tentang perkara seperti yang menjadi tradisi mereka mengatakan oh, mereka ini ya seolah-olah mereka tahu saja siapa yang menjadi penghuni surga. Salah mereka memiliki surga neraka? Tidak. Ya. Tapi kita sampaikan Rasul mengatakan bahwa setiap yang sesat itu neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finna. Ini sabda Nabi, setiap yang sesat ada neraka tempatnya. Seperti yang sampaikan tadi bahwa surga itu tempat orang yang baik, Enggak ada bid'ah-bid'ahan dan khurafat-khurafat di sana. Semua yang baik, ya. Itu maksudnya. Nah, maka seharusnya jadi apa? Cambuk bagi mereka untuk mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan mengejek orang menyampaikan. Alhamdulillah ada yang memperingatkan mereka. Kalau tidak tenggelam dalam bid'ah selama-lamanya sampai sampai mati. Waliyazubillah. Betapa banyak yang terjerumus ya terjebak dalam perkara-perkara bid'ah tersebut khurafat dan sampai dia mati dalam kondisi seperti itu. Ini kan sangat ya yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ikhwatal rahimakumullah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada mansar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beragama dan celaan, ya penghinaan berbagai orang-orang yang tidak senang itu hal yang biasa. Tidak perlu terlalu dihiraukan. Di perjalanan di atas al-haq, karena yang akan ya menentukan seorang berada di atas al-haq sampai akhir hayatnya adalah Allah dan Rasulnya. Tapi ada sebab eh, Allah hanyalah Allah, tapi sebabnya adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami agama dan mengamalkannya.